بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ المعلم رحمه الله تعالى وجمع النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرزق وصلاح الجسد والروح توبة النسوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصرنا وصحي بداننا وثبت لساننا بحقه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه كلهم قد استوجبن قد استوجبن النار Semuanya itu yang sudah wajib masuk neraka. Yang sudah wajib masuk neraka tapi dengan kehormatan Ramadan Allah ampunin. Padahal udah udah berhak dia itu masuk neraka. tetapi karena huruf dihormati Ramadan, Allah Allah berikan ampunan buat dia. Masuk ke dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bayangin orang yang sudah wajib masuk neraka tiba-tiba jadi maafkan sama Allah. Apalagi orang yang tidak ya di dalam kewajiban dia masuk neraka, lebih-lebih lagi dapat ampunan Allah Subhanahu Tukang mabok di luar Ramadan. Zina, gak sholat, eh masuk Ramadan dia mandi, dia bersihin dirinya, dia tobat dengan tobatan nasuha. Dia kodok sholat-sholatnya yang dia pernah tinggalin. Dia minta ampun dari zina yang dia perbuat di luar Ramadan. Maksiat-maksiat. eh Allah ampunin. Habis sih. Ya. Bisa aja terjadi. Padahal dia udah wajib <coughs> masuk neraka. Karena panjang dia umur. Sehingga dia masuk Ramadan masih ada kesempatan di situ dia tobat. Allah ampuni Bagaimana orang yang nggak tahu, yang nggak berbuat maksiat besar, lalu dia nggak ria, nggak ujub di dalam amalnya masuk Ramadan, dia nangis, dia minta ampunan Allah. Lebih-lebih lagi mendapat hak untuk ampunan Allah Subhanahu Faidah kana akhiru lailatin minasy syahr. Apabila akhir malam bulan Ramadan a'taqa a'taqa fi dzalikal yaumi bi'adadim bi'adadi ma'a'taga min awal syahr ya, ila akhir apabila adalah akhir malam daripada bulan Ramadan Allah bebaskan pada itu hari hari terakhir itu ya. sebanyak bilangan yang Allah bebaskan dari awal bulan Ramadan sampai akhir dari awal jutaan hari kedua dua dua juta gitu deh taruh deh semalam sejuta berarti dua malam dua juta masuk malam Jumat 24 juta misalnya kan setiap saat sampai malam 29 berapa puluh juta daripada umat Rasulullah yang diampuni taruhlah 100 juta umat Rasulullah yang dapat ampunan tuh malam malam terakhir 100 juta lagi karena sebanyak bilangan Allah ampunin tuh dari awal sampai akhir berapa dikaliin aja dua Ya. Karena dikatakan oleh Rasul, pada malam terakhir Allah ampunin sebanyak bilangan yang Allah sudah ampunin dari malam pertama sampai malam terakhir. Sebanyak bilangan itu. Kalau dari awal sampai akhir malam itu sebanyak 300 juta, berarti dikali dua. 600 juta. Bisa aja miliaran umat Rasulullah ke malam akhir. Ya. Pantes ulama kita ajarin Allahumma sya'ban Fi rajab wa sya'ban Wa balighna Ramadhan, karena pentingnya tuh pentingnya bulan Ramadhan, sehingga di ngerengek supaya Allah panjangin dulu umurnya agar ngalamin Ramadan karena dia tahu keutamaan bulan Ramadan bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katanya orang kalau dia gembira aja, gembira datangi Ramadan karena dia tahu gembira bukan gembira lantaran wah gue dagang pola takun hari ini wah gue dagang baju lagi kain lagi untung beli perlipet untungnya ya dagang kain kan beli perlipet untungnya orang buka nggak jadi lipet lagi hah bener gak <laughs> beli perlipet ya? Eh. yang lihat 10 10 kali lipat bukan girang lantaran itu tapi girang karena dia tahu fadilah Ramadan baru girangnya itu dapat ampunan Allah. Man badiha bidulhi Ramadan haramallahu jasadahu. A'tadhanallahu minan nar. Semoga Allah bebaskan kita dari api neraka. Wa qala an-nakhai sawmu yawmin min ramadhana afdalu minan min alfi yawmin. Satu hari puasa di bulan Ramadan lebih abdul dari seribu hari. Ya, di luar Ramadan. Satu hari bulan Ramadan puasa lebih abdul daripada seribu kali puasa di luar bulan Ramadan. Wa tasbihatun fihi. Satu tasbih. Subhanallah. Di bulan Ramadan. Ya. Abdulu min alfi tasbihatin lebih afdal dari seribu tasbih di luar Ramadan. Ya. Jadi kalau dia ucapin ke apa namanya khafifatani bil lisan thaqilatani bil mizan habibatani ila rahman subhanallah bihamdih subhanallah ya lebih lagi subhanallah saja itu sudah dapat lebih keutamaannya seribu kali apalagi kalau diucapin yang Rasulullah mengatakan dua perkara eh dua kalimat enteng di lidah berat nimbangannya timbangannya dan mendapat kecintaan Tuhan subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim Rasulullah di antara pesan-pesannya kepada anaknya ketika mau meninggal dunia ya selain daripada salat itu di antaranya tasbih ya di pesan mananya Fatimah, tidaklah engkau perbanyak ucapin tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Wa inna salatu kullu syekh kulli syekh Karena yang namanya tasbih itu sholatnya setiap sesuatu. Setiap sesuatu. Manusia sholat pakai tasbih ya? Oke. Di, di ruko, tasbih. Di, di sujud, tasbih. Ya. Yeah. Malaikat sholatnya tasbih. Binatang ibadahnya tasbih. Burung, ikan, batu, semuanya ibadahnya mereka tuh tasbih. Ya. Apa di dalam ayat? Bukan yang segala sesuatu itu. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Kata Allah, tiadalah segala sesuatu melainkan bertasbih. Iya. Jadi bukan manusia saja yang tasbih. Ya. Yang yang benda padat, benda mati, semuanya tasbih. Batu, ikan di lautan, burung yang terbang, abdawab, ya binatang ternak, binatang liar, al-fawahi, semuanya tasbih. Tasbih semua. Kan Allah mengatakan tiadalah segala sesuatu melainkan bertasbih. Iya. Nah tasbih itu sebagai sebagai ibadahnya mereka. Ya. Wabihal yurzakun. Dengan sebab tasbih mereka itu diberi rezeki Allah. Kalau begitu kata Rasulullah binatang yang lupa tasbih, tajiat tasbih itu binatang yang ketangkep. Paham nggak? Itu mancing di sungai, di laut. Yang ketangkep tuh ikan yang lagi tajiat tasbih. Yang lagi ngelalai, lalai tasbih. Tangkep digoreng. Karena rezekinya habis di situ dia. Ya. Jadi binatang yang lupa tasbih, nyanyiin tasbih itu binatang yang rezekinya stop. Karena dibilang stop rezekinya berarti dia binasa. Iya. Habis sudah. Burung yang tembak kena, yang lupa tasbih. Maka iya. orang lain bilang, ya ini burung lupa tasbih, tembak deh. Benar atau bukan memang bukan sembarang ulama oh, kalau ngomong. Bercandanya ilmu. Cuman kita kurang nangkep. Kita lihat di kitab, di hadis, oh, tuh ngomongan ulama dulu tuh. Ya, tuh ikan pakai tasbih ketangkap deh. omongan omongan bukan yang omongan bercanda malah ada ilmu. Allah makanya lah Dulu suka apa nah, duduknya kamu di hadapan ulama bersama ulama, ya, Abdul kan lebih baik kenapa? Karena yang keluar dari mulut dia itu ilmu, bercanda aja ilmu. Yang bikin kita ketawa waktu ngomong, oh, ilmu aja sih. Rasulullah bercandanya sekali-kali kan gitu. Ya nenek nggak ada di sorga gitu ya. Ah. Nenek nggak ada di sorga. Tuh nenek nangis sampai sok segan orang bilang nangis. Ah. Rasulullah nyengir. Nek, nenek ntar perawan di sana. <laughs> kan bercanda ya. Tapi bercandanya ilmu emang nggak ada nenek-nenek di sorga. Ah. Semuanya muda. Umurnya antara berapa tuh? 30. Hah? 25 30 ya. Baina kaum wa isrin salasin antara 25 sampai 30 lagi kencong-kencong dia tuh. Mengangkat ember kuat dia lihat. Wa tasbihatun bi afdalu min alfi tas wa ra'atun bihi khairun min alfi ra'atin. Roka, satu rakaat di bulan Ramadan lebih baik daripada seribu rakaat. Wanafagatu fihi mudha'afatun. Kan nafagah fi sabilillah. Nafagah yang dikeluarin di bulan Ramadan itu lebih baik ya dilipat gandakan oleh Allah seperti nafagah di dalam di, di jalan Allah. Sama. Ya. Yang dibantu tetangganya, dibantu kerabatnya, ya, dikasih orang buka puasa. Oh, semuanya. Dia lebihin uang belanja keluarganya termasuk sunnah di bulan Ramadan. Biasanya ngasih di bulan Ramadan 100 ribu, di bulan Ramadan 150. Bukannya malah dikurangi, dilebihin. Ya. Lu kenapa gue kekurangi ini kan makan berkurang. Jangan lebihin malah. Disuruh lebihin di bulan Ramadan. Ya. Kalau anak jajannya eh, dua, ribu, kasih empat ribu sehari. Ya. Yang punya anak kecil puasa, ntar udah hatam eh, apa ini Pul, pul, pol, pol, abi kasih seratus ribu. <laughs> gitu. Emang dianjurin ngerangsang atau berbuat baik. Yeah. Yud di luar Ramadan, ajwat di dalam Ramadan. Ya, dermawan murah di luar Ramadan, kalau di dalam Ramadan ajwat mesti lebih dermawan lagi. Kenapa ini jaminan? Allah lipat bangga. Ya? Oh, Kalau di luar Ramadan saja Allah janji setiap nabaga, setiap sedekah, setiap infak yang dikeluarkan ya di asli amsalia dengan 10 eh, kali lipat atau lebih bahkan apalagi bulan Ramadan ribuan ribuan ya, ribuan itu sedekahnya bulan sekarang misalnya seribu eh, apa namanya seratus ribu misalnya hmm. itu kan Allah lipat jadi sepuluh kali lipat nah. jadi sejuta balik sejuta cuman kapan baliknya jangan ditungguin aja kok tungguin jadi lama iya. kok belum balik oh jangan lupain aja tapi dilupakan tapi yakin gitu ya dilupakan tetapi yakin pasti itu ya. ya. Apalagi bulan Ramadan ribuan, ribuan ya, berlipat gandanya. وروى وروي عن ابن مسعود أنه قال إذا كان يوم القيامة وأراد الله بعبد خيرا أعطاه الله كتابه جهرا وقال لو اقرأ سرا حتى لا يفضحه أو لا يفضحه بين خلقه فيقرأ كتابه سرا فلم يسمعه أحد فتقول الملائكة إلهنا هذه عناية لم تسبق لأحد من العصاة وقد أوعدت من من عصاك من عصاك أن تعذبه وتحرقه بالنار فيقول سبحانه وتعالى يا ملائكتي إني أحرقته في الدنيا بنار الجوع والعصر في الحر الشديد في شهر رمضان فلا أحرقه اليوم بالنيران وقد عفوت عنه وغفرت له ما سلف من الذنوب والعصيان وأنا الكريم المنان Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau berkata, "Gala bersabda Rasulullah apabila datang hari kiamat, Allah pengen memberikan satu kebaikan bagi seorang hamba. Allah pengen kebaikan buat seorang hamba. Lalu Allah berikan catatan amalnya secara jahroh, terang-terangan di muka umum. Kita nanti ini di muka umum, kita berdiri di hadapan Allah masing-masing terima kitab. Ini catatan amal kamu, ini catatan amal kamu diberikan satu-satu. Baca, disuruh baca. Bacanya keras, bacanya yang maksiat diam-diam di dunia ini itu ketahuan tuh. Paham nggak? Ya Allah, semuanya ketahuan. Yang maksiat diam-diam, saya jam segini, begini, begini, begini. Kedengaran semuanya orang dengar. Wah, gila. Ya, ntar giliran dia begitu juga. Semuanya masing-masing menerima catatan amal dan bacanya keras. Artinya apa? Disyiarin. Bainal khalaik. Di hadapan manusia. Wajar kalau orang-orang soleh dinangis, ya Allah. Jangan kau bongkar kaiban yang kami perbuat di hadapan makhluk-makhluk. Okay? Ya, lebih baik dia kebongkar di dunia daripada kebongkar di akhirat. Kalau kebongkar di dunia paling-paling cuma orang Gang Yahya doang yang tahu. Paham? Iya. Tapi kalau di sana, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir akhir umat. Iya. Ya, yeah akhir umat Rasulullah tahu itu kan namanya pembongkaran umum yang sangat memalukan itu diberhak diterima oleh seluruh seluruh manusia bukan hanya umat Rasulullah tetapi ada satu hadis yang mengatakan Allah pengen kebaik menginginkan kebaikan buat seorang hamba Allah kasih kitab catatan amalnya secara terang-terangan wagala lalu ikra sirran lalu Allah berfirman kepada orang itu baca pelan-pelan Ya. Kan suruhnya keras tadinya. Sekarang Allah suruh baca pelan-pelan. Hatta liyufabihamu baina khalqi. Sehingga enggak tersiar. Enggak kebongkar aibnya di antara di antara makhluk Allah. Karena dibagi pelan. Jadi enggak kebongkar kan. Jam 2 ngintip babu. Tanggal sekian ngintip babu. Tanggal sekian main judi. Tanggal sekian zina. Tapi pelan-pelan baca. Ya, karena Allah yang suruh baca pelan-pelan. Coba kalau Allah perintahkan baca ini Bayangin. Ya, bayangkan. kita bahu siram. Dia baca pelan. dalam yasma'hu ahadun. Sehingga seorang pun tidak ada yang dengar. Ya, itu orang membaca kitab eh, catatan amalnya. gulul malaikatu. Malaikat bicara sama Allah. Ilahana Eh, hari inayatul lam tusbah rahabun minhu minal usah. Ini satu inayah, satu pertolongan yang belum pernah engkau berikan kepada seorang pun daripada makhluk atau hamba yang bermaksiat. Orang yang maksiat belum pernah dapat pertolongan macam ini. Bacanya pelan-pelan. Ya. Wa qad man 'asaka an tu'azzibahu wa tuharrijahu bin nar. Sungguh engkau telah menjanjikan mengancam orang yang maksiat kepadamu, engkau adat dan kau bakar di dalam neraka. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala lalu Allah menjawab, "Ya malaikati, hai malaikatku, sesungguhnya aku membakar dia di dunia dengan dengan api lapar dan api haus." Ya. Aku udah bakar dia di dunia dengan apinya lapar, dengan apinya haus. Wasih fi harris syadid dalam udara yang sangat panas. Tepo-tepo kita lagi puasa, udara panas kan tambah kering tenggorokan. Itu artinya Allah lagi bakar kita di dengan puasa. Makanya orang yang puasa itu pada hakikatnya dia lagi diromak, lagi dibakar dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kira kalau datang Ramadan ya ini bakar dosa. Ya ini nutupin kejelekan di akhirat, nutupin kejelekan. Lain kalau kebongkar rame turu-turu, mungkin jadi ya namanya. Mertua yang mantu, mertua yang eh, mantu. Dia masuk ke warteg, mantu, mertua masuk juga. Nggak puasa? Kagak. Apa kok nggak puasa? Ya, diam aja ya. gitu. Ya. Kalau kebongkar cincai ini. ikhtabahu, wassalamu. Kalau saling dibongkar aibnya ini saling akur. Paham? Saling dibongkar saling akur. Lo buka, aku buka. Benar? Lo buka, aku buka. Kata mantu, taruh bilangin umi, lo aku bilangin ini lo. Akhirnya kan saling apa Saling akur, saling menyimpan. Aduh, mantu mati keranjang, mertua mati keranjang misalnya. Ketemu dua-duaan, aku surga. Dia mau marah. Tawas. <laughs> Aduh, jangan sampai yang begitu ya. Bala hari al-yawma bin nar, maka aku tidak akan bakar dia hari ini di api neraka. Wa qad afawtu anhu, aku maafkan dia wa ghafartu lahu ma salat min adh wal ihsan. Sungguh aku ampunkan dia daripada dosanya dan maksiatnya telah lalu. Wa anal karimul mannan. Aku ini ya maha pemurah lagi maha Karun memberikan karunia. Wa ugiya an ba'di ahli al-ilm. Ini sering kita dengar kisahnya. Dan diikayatkan dari sebahagian ahli ilmu. Annahu gala kana indana rajulun ismuhu Muhammad. Adalah e, di sisi kami ada seorang laki-laki namanya Muhammad. Wa kana la yusalli illa gitaan. Dia gak salat melainkan ya gitaan sedikit-sedikit gitu. Kalau lagi mau sholat sholat, banyakkan kagaknya. Gitaan maknanya banyakkan kagaknya. Ya, paling lebaran doang. Baiklah, <laughs> kalau syahr syahr Ramadan Apabila masuk bulan Ramadan, zayyana nafsahu thiyabin fakhirah. Dia yakin bajunya dirinya dengan pakaian yang indah. Masuk Ramadan beli baju koko. Hah? Kita kan biasa gitu kan. Ya makanya tukang baju koko keren deh kalau bulan Ramadan. Tawarin siapa aja mau. Eh bulan Ramadan nih, mesti pakai baju koko yang rapi. Beli Gitu ya. Karena memang dulu berhias kita gitu, karena girang. Bukan hanya girang itu aja, tapi girang yang lain juga. Di antara girang itu dengan memperbaiki pakaian. Pakai baju koko yang baru, yang cakep. Waktu dia pakai apa yang wangi. Wayasum dia puasa. Wayusani dia puasa, dia salah. Dia pakai baju yang cakep. Wah udah keren nih. Kainnya yang kemarin-kemarin butuh hilang sudah. Pakai yang cakep. Dia ke musola atau Baju kokonya keren. Orang bilang ya orang tumben masuk musola nangis. Ya ini nggak peduli. Orang ngomong begitu enggak, yang penting dia mau tobat di bulan Ramadan, dia mau sholat. Ya, dia mau terawih, dia mau puasa. Wa yaghfi fa fatahu fi kodok yang luput. Yang benar ini nih. Kodok yang luput. Berapa hari dia nggak nggak salat di kodok. Di kodok itu. Ya. Fagul tulahu bidalik. Lalu aku berkata kepadanya pada pada waktu itu. Iya. Ya bagalah haza syahrut taubah. Ini orang bilang, ini bulan taubat ya." Lu tuh lo rapi banget. Biasanya nggak pernah sembahyang. Biasanya nggak kenal musola. Iya. Ditanya begitu sama orang, jawab "Ini kan bulan puasa, bulan taubat." jawab bulan ini bulan taubat, wal rahmah, ini bulan rahmat, wal barokah, ini bulan barokah jawab sama dia, sama itu orang. Asallaha ayyatazawwada anni. Semoga Allah maafin kesalahanku. Bifadlihi dengan karunia-Nya. Eh, gak lama itu orang mati. Famata. Faro'aituhu bil mana Kata yang riwayat ini. Aku lihat di dalam mimpi. Ketemu tuh orang yang meninggal tadi. Yang kodok salatnya perbaiki diri. tu lahu. Aku tanya dia. Ma fa'alallahu bika apa yang Allah perbuat terhadapmu. Gala itu orang jawab, ghafarali Allah sudah ampunin aku. Li ajli hurmati syahri Ramadan. Karena kehormatan bulan Ramadan. Ghafarallahu lana wal jamil. Semoga Allah ampunin kita dan semua orang Islam. Ya. Kebetulan namanya Muhammad lagi. Kebetulan namanya. Makanya kita kalau anak kita ada nama Muhammad, itu untung. Amin anak Muhammad. Cuman kalau ngomel jangan bawa Muhammad. Jangan. Muhammad Andri, Andrian. Ya. Gira ngomelin tuh, Andri ya. Bandel negeri gitu. Jangan bandel Muhammad itu tiba jangan. Yeah. Muhammadnya jangan di jangan dicaci maki nggak boleh. Tukang baru. Udah isya belum? Fasulun fi hajjani saham farduhu niyakun laylan Ini fardunya nih, puasa. Yang pertama niat malam hari. Likul yaumin, setiap malam niat. Ya, setiap malam min Ramadan. Wa agaluha paling dikit niat. Nawaitu sawma Ramadan. Paling dikit. Nawaitu sawma Ramadan. Saya puasa Ramadan. Saya puasa, saya niat puasa Ramadan. Cukup sudah. Saya niat puasa paling dikit. Ya. Kalau yang sempurna saya niat puasa Ramadan besok hari fardu. Saya niat puasa besok hari fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah yang kita baca itu nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi ramadhana hadis Wal akmalu yang sempurna niatnya nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Wa talaffuzu biha sunnah juga talabbuz bukan hanya di hati kalau di hati wajib tapi talaffuzkan. Kalau kita biasa baca tarawih talaffuz. Ya, Mutakidu ala saum Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu saum ya, Kita talafuzkan tuh kita baca itu rapatnya ya. sunnah itu watarku mufattirin naharan tinggalin yang batalin puasa siang hari apa yang batalin puasa makan sengaja minum sengaja jimak sengaja ya keluar sengaja Makan sengaja, enggak enggak sengaja enggak batal. Minum sengaja, enggak sengaja enggak batal. Jima sengaja, enggak sengaja enggak batal. Iya dong. Ada orang lupa. Warmani sengaja batal, enggak sengaja enggak batal. Iya. Orang ngimpi. Kalau ngimpi batal juga berat puasa. Apa lagi? Masukin sesuatu ke rongga yang terbuka, masukkan sesuatu ke perut, ya, rongga atau jauh. Makanya orang yang ditusuk perutnya itu langsung rongganya ame ame jarum batal, batal karena dinusuknya di rongga perut sini batal. Kayak nyuntik orang yang sakit perut tuh misalnya dia mah atau apa misalnya suntik di bagian situnya rongganya tuh lambungnya masuk ke dalam obatnya batal. Tapi kalau suntik di pantat, nggak batal. Pantat ini yang batal rongga. Al hukna bisa dilain atau hukna bil jauh. Ya. Wa wa wa sunnatu wa sunanuhu asahur. Sunahnya bersahur. Bitamer dengan korma ahabu lebih dicintai. Gak ada korma yang manis madu. Gak ada air aja asal neguk asal ada bahak ada asal ada istilah makan minum jangan cuma bangun doang tapi bangun ada seteguk air atau sesuap makanan karena al asaur barokah diakli sahur itu berkah dalam makannya ya bukan nyaurnya doang atau bangun doang tapi ada makan ada minum walaupun sedikit dapat pahala sunnah ya yang bagus dengan korma kan nggak ada hanjel gitu ya. Hah? Nyaur ke kurma? Enggak anjel. Ternyata nawa itu zahur ini. Anak ada yang pasti sehari nggak kuasa hari tengah diberi akhirnya. Nyaur maunya yang kencang yang kuat. Kalau di sisi orang awam kan begitu. Lu makan yang banyak, kalau enggak nggak kuat puasa di sisi mereka karena kekuatan dari makanan. Tapi kalau orang yang udah khos khosois, yang udah ya, ya maknya orang dia sekedar kita gitu aja cek. Yang penting dia jalani sunnah doang. Ada orang nggak makan mingguan kuat, nggak makan ming berminggu-minggu kuat. Ya, memang udah terbiasa. Wa walau bi jur'ati ma'in dan hasil pahala sunnah zaur walaupun dengan seteguk air. Wa waktuhu min waktunya dari mulai pertengahan malam. Watahiruhu akhirnya sahur aula. Aula lebih utama. Di akhir ini lebih utama. Ya. Iya. Sahur dengan seteguk air cukup. Waktu mulainya sahur dari setengah malam jam satu udah boleh. Tapi ditakhirin lebih bagus. Ditakhirin lebih bagus cuma cuma takhirnya itu malam yaga fi syakin. Selama tidak jatuh pada waktu yang sah. Ya, punya udah udah subuh belum nih ya gitu. Asal jangan masuk pada waktu yang dia sak Ya. Berarti kalau subuhnya jam 4 ya paling enggak jam 4 kurang 20 gitu ya. Kali habis makan dia nongrokok dulu misalnya atau mau ngopi dulu yang biasa ngopi. Jangan mau lima menit. Makan udah, wow, udah keburu-buru itu. Jatuhnya syak. Jangan. Nah, Makanya ada imsak ya. Imsak ya itu sebut waktunya waktunya udah masuk. Ya, waktu peringatan. Karena itu bisa jatuh syak di kalau orang. wallahualam Gala Rasulullah Nabi itu as-sahuru barokatun Sahur itu makannya berkah.